Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan suplemen uh, fikih seputar memakai cincin dari keterangan Syekh Ibnu Saimin rahimallahu taala di Asarhu Al-Mumti di jilid yang ke-6. Ya, ketika membahas tentang masalah zakatun nakdain, zakat emas dan perak. Maka poin selanjutnya adalah apakah mata cincin itu sejenis dari bahan cincinnya ataukah bahan yang berbeda. Maka jawaban beliau Syekh Muslimin rahimallahu taala boleh mata cincin itu sejenis dengan bahan cincinnya, boleh juga yang lain. Lakin al-aula akan tapi yang lebih utama, yang lebih baik hendaknya mata cincin tersebut bersesuaian dengan cincinnya. Wa yunha an takbirihi dan dilarang membesar-besarkan bentuk mata cincin. Dibuat besar. Nah maka di sini kata beliau yunha terlarang. Kenapa terlarang e, memilih mata cincin yang besar? Di Li'anaukat yadkhulu fi babil khuyala. Karena memperbesar mata cincin itu bisa masuk dalam bab kesombongan. Kemudian yang kedua mungkin ini pakai budaya Arab. Kot yakunu fi tasabun bin nisa. Ada unsur serupa dengan perempuan. Nampaknya ini mungkin perempuan di Arab. hunna yukabbirna al-fas. Karena perempuan di Arab itu suka mata cincin yang besar. Fil adah demikian kebiasaan mereka. Kemudian masalah yang lain adalah hukum mengukirkan nama Allah pada cincin. Di kemarin kita telah baca di Mawahib Muhammadiyah eh, kalau hadis bahasanya cincin Nabi itu tertuliskan Muhammadur Rasulullah jadi dalil bolehnya. Namun kalau tidak salah ada ulama salaf yang memakruhkannya. Siapa yang nyatat kemarin? Eh? Muhammad bin Sirin. Ya. Muhammad bin Sirin memakruhkan cincin itu ditulisi nama Allah. Ya, kita lihat di sini pendapat Syekh Ibnu Taimin. Dia katakan nampaknya beliau cenderung sebagaimana Muhammad bin Sirin. Karena beliau mengatakan layam bagi dalika wa akalu ahwali al karohah. Gak sepatutnya cincin itu ada nama Allahnya. Ya, minimal hukumnya adalah makruh. Lebih-lebih lagi sejumlah orang menulis nama Allah cuma tunggal. Allah begitu saja, bukan Allahu Akbar atau Subhanallah, non Allah saja sebagaimana kita jumpai pada sejumlah kalung-kalung perempuan. Maka di sini kata Syekh Muzaimin, wa hadza kulluhu al asya' mubtada'ah. Dan nilai itu sebagai satu hal yang bid'ah. Dan yang menyebabkan nama Allah dihinakan Sebagaimana cincin ini diletakkan di tangan kiri, maka dia akan bersentuhan dengan kotoran saat istinja. Maka ini satu masalah yang khatirun jidan, sangat berbahaya. Jika ada orang yang menyanggah, yari itu alai bantahan untuk pendapat ini adalah cincinnya Nabi. Karena di sana tertulis Muhammad Rasulullah. Lalu apa jawabannya? Maka jawabannya Tulisan tersebut di cincin Nabi Muhammad Rasulullah itu lihajatin Nabi untuk kebutuhan Nabi. Di hada karena Muhammad Rasulullah adalah nama Nabi dan sifat Nabi. Yang karena itu beliau memiliki cincin untuk setempel surat-surat beliau kepada para raja. Dan Nabi mau mengkabarkan dengan setempel tersebut kalau beliau adalah Rasulullah. Sehingga mau tidak mau ada Allahnya. Oleh karena itu jika ada seorang yang punya cincin karena satu kebutuhan sebagaimana Nabi yaitu untuk stempel dan dia tulisi di cincin tersebut namanya dan di namanya tersebut terdapat nama Allah Di namanya tersebut nama Allah. Nah itu persis seperti kasusnya Nabi. Nabi e, maka dan di namanya terdapat nama Allah. Jadi nama Allah itu bukan karena Allah, namun karena nama dia. Dianya namanya Abdullah. Cincinnya dikasih tulisan Abdullah. Ya, maka e, mau tidak mau di Abdullah tersebut ada namanya Allah. Namun Allah di sini ditulis bukan karena Allah. Dan Allah di situ tertulis karena nama dia. Maka di sini kata Sayyid Muthamin, fa innahu idza al-khala'a fala ba'sa Orang ya, maka jika dia masuk ke toilet tidak mengapa cincin itu tetap di tangannya. Karena dia tuliskan nama Allah tersebut bukan karena Nama Allah ansih namun karena itu nama dia Abdullah. Namun para ulama mengatakan sepatutnya dia genggam tangannya. Kemudian dia letakkan mata cincin di bagian dalam. Ada cincin namanya Abdullah, terukir Abdullah ya. Maka kita masuk toilet dianjurkan untuk demikian kondisi tangannya. Adapun hadis bahasanya Rasulullah jika melepas, jika masuk ke Thailand melepas e, cincinnya fawa maklulun maka itu hadis yang cacat. Ya, sampai demikian uh, sejumlah uh, penjelasan dari Sayyid Nusaimin di Asyarhul Mumti' seputar fikih penggunaan e, cincin. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca e, sanad di bab terakhir itu bab ke 13 bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai cincin di tangan kanannya. Maka hadis yang pertama adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib Imam Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Sahal ibn Askar al-Baghdadi wa Abdullah ibn Abdurrahman qala akhbarana Yahya ibn Hasan qala hadasana Sulaiman ibn Bilal an Syarik ibn Abdullah ibn Abi Namirin an Ibrahim ibn Abdullah ibn Hunain an abihi an Ali ibn Abi Talib Dari tadi ada Yahya ibn Hasan. Yang dia ini kunya, e, eh, nisbahnya adalah e, eh, Tunaisi. Nisbah ke satu kampung namanya Tunais. atau tunis ya nun bertasdid di kasrah ini tunis tunis nama kampung di Mesir <clears throat> Kemudian tadi dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain dari ayahnya. Ayahnya berarti Abdullah bin Hunain. Abdullah bin Hunain ini dulunya pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Tumma wahabahu li Abbas. Kemudian dihibahkan kepada pamannya Abbas. Dan beliau menjelaskan, ya Ali mengatakan bahasanya Nabi pakai cincin di tangan kanannya, yaitu tepatnya di jari manis tangan kanan. Oleh karena itu kalau di Mawahib Muhammadiyah dikatakan, maka pakai cincin di situ lebih utama dalam rangka mengikuti Nabi. Dan dikatakan bahasanya dikaunihi aksar ahwalihi. Pakai cincin di tangan kanan itu yang paling banyak Nabi lakukan. Dan karena pakai cincin itu ada unsur memuliakan dan menghiasi. Dan tangan kanan itu yang lebih berhak. Sedangkan maka cincin di tangan kiri yang ini jadi pendapat Imam Malik dan Imam Malik berpendapat bahasanya maka cincin di tangan kiri itu lebih afdal daripada pakai tangan kanan. Berarti sama Imam Malik sama dengan Imam Ahmad. Imam Malik sama dengan Imam Ahmad yang mengatakan bahasanya bercincin di tangan kiri lebih afdal. Nah, riwayat Pakai cincin dengan tangan kiri. Hamalahu syafi'iyah ala bayanil jawas. Kalau syafi'iyah karena lebih afdal. Syafi'iyah karena lebih afdal. Sedangkan riwayat kiri dimaknai oleh syafi'iyah. Bahasanya itu satu hal yang menunjukkan boleh. Ya, meskipun afdolnya kanan, namun Syafi'iyah mengatakan bahasanya pakai cincin di tangan kiri laisa makruhan, bukan makruh, tidak pula tindakan khilaful aula. Boleh saja. Netral boleh, cuma afdolnya adalah kanan. Kemudian uh, hadis selanjutnya adalah hadis dari Abdullah bin Ja'far. Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ahmad ibn Mani' kal hadasana Yazid ibn Harun an Hamad ibn Salamah. Dia mengatakan aku melihat Ibn Abi Rafiq pakai cincin di tangan kanan lalu kutanyakan maka dia mengatakan aku melihat Abdullah bin Ja'far pakai cincin di tangan kanan. tentang Abdullah bin Ja'far maka Abdullah bin Ja'far dia adalah Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib maka Abdullah bin Ja'far ini anaknya Ja'far bin Abi Talib Ya, Abdullah ini ya, Abdullah ini adalah sahabat sebagaimana bapaknya Ja'far bin Abi Talib juga sahabat. Wa ummuhu Asma binti Umais. Dan ibu dari Abdullah bin Ja'far ini adalah Asma bin Asma binti Umais. Perlu diketahui bahasanya Asma binti Umais e, punya lika-liku pernikahan. Dia adalah istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Setelah meninggal dinikahi oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, dinikahi oleh Ali. Itu Asma binti Umais. Dan e, kisah Asma binti Umais ini satu hal yang penting bagi ahlu sunnah. Satu riwayat yang penting bagi ahli sunnah. Untuk membantah asumsi syiah, rafidah, adanya kebencian antara dan permusuhan antara ahlul bait dengan para sahabat. Di antara poin bantahannya adalah masalah pernikahan Asma binti Umais. Di mana Asma binti Umais itu pertama kali adalah e, dinikahi oleh Ja'far. Maka kata mereka dia wanita yang suci. Lalu setelah itu dinikahi oleh Abu Bakar. Dengan itu dia jadi wanita yang bejat. Namun anehnya, nah, setelah itu dia dinikahi oleh Ali. Maka di antara pertanyaan yang bikin skak mati orang Syiah adalah nah, apakah kemudian istrinya Ali itu pasti nah, orang yang mulia? Mereka mengatakan iya. namun dia bekasnya Abu Bakar. Eh, dan dia bekasnya Abu Bakar. Ya, maka wah, ya, oh itu dia bejat ketika tahan. Nanti kan jadi Oh itu wanita kotor bejat karena dia ya, istrinya Abu Bakar. Loh, tapi itu bekasnya Ja'far. Tapi itu bekasnya Ja'far bin Abi Thalib. Nah. Nah, kemudian Abdullah bin Ja'far ini adalah anak yang pertama kali terlahir dalam sejarah umat Islam di negeri Habasyah. Kaum muslim hijrah ke Habasyah, di sana ada yang lahir. Bayi yang pertama kali lahir adalah Abdullah bin Ja'far. Kalau bayi yang pertama kali lahir di Medina dari Muhajirin adalah eh, Abdullah bin Zubair. Eh, bayi yang pertama kali lahir dari Muhajirin di Medina itu Abdullah bin Zubair. Kalau di Habasyah Abdullah bin Ja'far. Dan beliau ini Abdullah bin Ja'far ini meninggal di kota Madinah tahun 80 Hijriah dalam usia 90 tahun. Kemudian ada hadis yang kedua telah Qala hadatsana Yahya ibn Musa, qala hadatsana Abdullah ibn Numair, qala hadatsana Ibrahim ibn Fadl an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Maka ada yang namanya Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Beliau adalah Abu Muhammad al-Madani. Ibunya adalah Zainab binti Ali. Ibunya adalah Zainab binti Ali. Kemudian hadis Jabir kalau uh, Imam Tirmidzi mengatakan hadasana Abdul Khattab Ziyad ibn Yahya, kalau hadasana Abdullah ibn Maimun An Ja'far bin Muhammad. Dari Muhammad. Dari Jabir bin Abdullah. Dari Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad ini adalah uh, bergelar dengan gelar Asadik. Ja'far Asadik. Biasa disebut dengan sebutan Ja'far Asadik yang diklaim oleh orang-orang Syiah sebagai salah satu imam mereka. Ya. Di, diklaim sebagai orang yang mendukung dakwah mereka secara ini klaim dusta dan bohong. Ya, maka beliau bergelar Asadik, Ja'far Asadik, Ja'far bin Muhammad Asadik. Dan beliau disebut Asadik likamali sidqihi wa waraihi. Karena kejujuran beliau yang luar biasa. Dan waraknya. Nah Ja'far as ini ibunya namanya Ummu Farwah. Ummu Farwah itu bintil Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Ummu Farwah itu bintil Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Lihat jalurnya. Ya. Maka ini menunjukkan tidak ada permusuhan di antara sahabat dan ahlul bait. Ja'far Sadiq nikah dengan siapa? Eh, atau ibunya siapa? Bapaknya Ja'far Sadiq eh, keturunan ya, keturunannya Husain. Ya. Ja'far bin Muhammad, Ja'far Sadiq ini. Muhammadnya ini nikah dengan Ummu Farwah. Siapa itu Ummu Farwah? Mufarwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Abu Bakar anaknya maka eh, anaknya Abu Bakar Muhammad, cucunya Abu Bakar Qasim, cicitnya Mufarwah ini cicitnya eh, Abu Bakar. Jalurnya jalur Abu Bakar. Nah Ummu Farwah itu dari jalur bapak. Ummu Farwah itu dari jalur bapak adalah bintil Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Namun dari jalur ibu nanti ketemunya Asma binti abu Bakar. Asma binti abu Bakar. Ummu Farwah ini dari jalur bapak itu anaknya Muhammad bin Abu Bakar, keturunannya Muhammad bin Abu Bakar, dari jalur ibu dia keturunannya Asma binti Abi Bakar. Oleh karena itu, Ja'far As-Sadiq punya perkataan wala dani sadiq marotain. Eh, wala dani siddiq marotain. Abu Bakar As-Siddiq itu melahirkanku dua kali. Melahirkanku dua kali. Karena beliau keturunan Abu Bakar As-Siddiq dari dua jalur. Lewat ibunya. Lewat ibunya dari dua jalur. Dan beliau adalah seorang yang berilmu. Imam Abu Hanifah mengatakan, mau itu afqah minhu. Tidak pernah aku melihat orang yang lebih fikih, lebih menguasai hukum fikih dibandingkan Ja'far As-Sadiq. Dari ayahnya itu Muhammad yaitu Muhammad Al-Bakir Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Hussein. Ini bapaknya Ja'far As-Sadiq itu Muhammad ibn Ali ibn Hussein. Ali bin Hussein sama dengan Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Dan Ali Eh, Ali Zainal Abidin itu satu-satunya anaknya Husain yang selamat di Karbala. Satu-satunya anaknya Husain yang selamat di Karbala. Kenapa dia selamat di Karbala? Karena dia tidak ikut dalam kancah pertempuran yang tidak imbang ketika itu. Kenapa? Karena Ali ketika itu sakit. Dia kondisinya sakit. Maka dia cuma di tenda. Cuma di tenda. Dia tidak terlibat pertempuran. Sehingga dia selamat. Satu-satunya anaknya Hussein ya, Asyahid radallahu anhuma yang selamat adalah Ali. Ya, dan Ali itu adalah Ali Asgar Karena Hussein uh, anaknya punya namanya Ali ada dua, Ali Akbar sama Ali Azgar. Ali yang besar sama Ali yang kecil. Maka ini boleh berarti ya. Orang ngasih nama anak sama nih. Kakak beradik, nih. kakaknya kasih nama Ali, nanti adiknya kasih nama lagi Ali itu eh, sunahnya Al Husain kan. Ya, ada Ali Akbar dan Ali Asghar. Nah Ali Zainal Abidin itu Ali Asghar. Iya. Maka dia Muhammad bin Ali bin Hussein Gelarnya Al-Bakir. Bakir itu mana asalnya membelah. Bakor itu makna asalnya membelah. Eh, beliau disebut dengan Al-Bakir li'anau Bakor al-ilma. Karena dia membelah ilmu. Sehingga mengetahui detail-detailnya ilmu. Nah, jadi Muhammad tadi dari jalur ya, Muhammad ini Muhammad Al-Bakir dari jalur bapak dia adalah Muhammad bin Ali. Dari jalur ibu Muhammad Al-Bakir ini adalah ibunya adalah Ummu Abdullah ibn Hasan. Ummu Abdullah ibn Al-Hasan. Anaknya Al Hasan bin Ali. Anaknya Al Hasan bin Ali. Dia Muhammad Al Bakir ini dari jalur bapa, keturunannya Husain. Dari jalur ibu dia keturunannya Al Hasan karena ibunya adalah Ummu Abdullah bin Al Hasan. Sedangkan dia Muhammad bin Ali bin Husain. Berarti ya, Husain itu ya, bin uh, uh, kalau berdasarkan versi ini maka Husain itu nikah dengan sepupunya. Al Husain bin Ali itu nikah dengan Ummu Abdillah bin Al Hasan bahwa tabi'un jalil dan Muhammad Al-Bakir ini adalah salah satu tabi'in yang mulia. Ya, maka di sini dikatakan hadisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pakai cincin di tangan kanan. Di hadis ini dan yang lainnya tidak disebutkan di jari mana. Akan tetapi di sahihain, di riwayat Bukhari dan Muslim terdapat keterangan kalau itu di jari kelingking. Dan terdapat dari riwayat Muslim, Abu Dha dan Tirmidzi larangan pakai cincin di jari tengah dan telunjuk. Dan tidak terdapat masalah jempol dan jari manis satupun rewet dari Nabi ataupun sahabat. Fasa bata maka bisa disimpulkan anjuran pakai cincin itu cuma ada di jari kelingking saja. Bahkan di sini katakan ijma wa ajma'u ala sunnah li rajul. Mereka sepakat bahasan yang sesuai dengan sunnah bagi laki-laki pakai cincinnya di jari di jari kelingking. Dan hadis selanjutnya adalah hadis dari Ibnu Abbas uh, At-Tirmidzi mengatakan hadasana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi qala hadasana Jarir an Muhammad ibn Ishaq an Salat ibn Abdullah qal kana Ibnu Abbasin yatakhattamu fi yaminihi Tidak ada faedah khususnya. Kemudian hadis Ibnu Umar Tirmidzi mengatakan hadasana Muhammad ibn Umar qal hadasana Sufyan an Ayub ibn Musa an Nafi' dari ibn Umar. Maka di sini sampaikan, maka mata cincin Nabi itu menghadap ke bagian dalam telapak tangan. Sehingga disimpulkan fajak luka ke afdal. Maka menaruh mata cincin di kanan di dalam itu lebih afdal iktidaan bifi'lihi. Dalam rangka meneladani perbuatan Nabi saw Alaihi Wasallam. Wa ilam yu'mar fihi bisyai' meskipun tidak ada perintah khusus dari Nabi saw Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Dan Imam Nawawi menjelaskan kenapa lebih afdal kalau dimasukkan ke dalam kalau mata cincin dimasukkan ke dalam yang pertama karena lebih terjaga dari ujub dan sombong. Orang tidak sombong-sombongan dengan mata cincinnya. Kemudian yang kedua untuk lebih menjaga ukirannya. Kalau ada ukirannya maka lebih awet karena ada di dalam Dan Nabi demikian juga kenapa di dalam untuk supaya lebih tertutup sehingga tidak diketahui ukurannya itu apa sehingga tidak diketahui oleh orang-orang munafik. Itu ada yang memberikan penjelasan semacam itu. Kemudian tentang tidak boleh ada orang yang punya ukiran ya, mengukir cincinnya dengan nama Muhammad dengan seperti ukiran Nabi. Maka Al-Iraqi mengatakan yadhar yang zahir larangan ini khusus ketika Nabi masih hidup. Larangan ini kata Al-Hafidh Al-Iraqi khusus ketika Nabi masih hidup. Akhdan minal illah menimbang ilahnya. Maka menurut Al-Hafidh Al-Iraqi, larangan ini khusus ketika beliau masih hidup dan tidak berlaku setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Mu'aikib. Mu'aikib itu Mu'aikib ibn Abi Fatimah Ad-Dausi. Dia bekas budaknya Sa'id ibn Abil As. Aslama Qadiman masuk Islam sejak dulu mengikuti perang Badar dan Hajar al-Hijrah asania mengikuti gelombang kedua hijrah ke Habasa. Beliau diangkat oleh Abu Bakar Siddiq, Umar dan Utsman untuk mengurusi gudang Baitul Mal. Dan beliau ini punya penyakit lepra. Mu'aikib ini memiliki lepra. Lantas diobati atas perintah Umar dengan satu tumbuhan tertentu dan lepranya sembuh. Ada ulama yang mengatakan tidak dijumpai ada sahabat yang terkena penyakit lepra selain Mu'aikib. Tidak dijumpai di antara sahabat yang terkena lepra selain Mu'aikib. Ya, demikian yang kita bahas pada malam hari ini. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu